Kita akan melanjutkan kajian naam rutin kita di dalam membaca syarah Lumatul I'tiqad. Karya Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullahu taala dan Lumatul I'tiqad merupakan naam kutaib naam yang dikarang oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Pada pertemuan kali ini Insya Allah kita akan membahas berkaitan dengan Naam al-ba'tsu wal hasru yaitu tentang hari dibangkitkan dan dikumpulkannya manusia pada naam tempat yaitu di, ya, di padang mahsyar kita akan baca naam dari perkataan Ibnu Qudamah rahimahullahu taala qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan buhman fayakifuna fi mawqifil qiyamati hatta yasfa'u fihim nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam dan manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan mereka hufatan yaitu tidak beralas atau tidak beralas kaki uratan ya dalam keadaan mereka telanjang hurlan dalam keadaan mereka naam laisa Kurlan la khitana fihim dalam keadaan mereka tidak disunat buhman naam dalam keadaan mereka tidak naam membawa sesuatu satu apapun dari perhiasan-perhiasan ataupun pakaian-pakaian yang dulu dia kenakan di dunia mereka tidak membawa apa-apa dalam keadaan naam buhman taib di dalam keadaan ya hufatan tidak beralas kaki, uratan dalam keadaan mereka telanjang, hurlan dalam keadaan mereka tidak disunat, buhman dalam keadaan mereka tidak membawa sesuatu apapun. Fayakifuna fi mawqifil qiyamah. Maka mereka berdiri di mawqiful qiyamah. Naam. Hatta yasfa'u fihim nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sampai naam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada enam manusia di saat itu di mana keadaan enam di mokiful kiamah merupakan keadaan yang sangat naam di dalamnya sangat berisi kesusahan-kesusahan Nah, disebutkan di dalam hadis nah yang diriwayatkan oleh Abi Dunya wa Tabrani dan disahihkan oleh Al Imam Al Albani rahimahullah di dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Naam Allahu al-awwalin wal akhirin. Bahwasanya Allah akan mengumpulkan manusia dari yang pertama dan yang terakhir sampai yang terakhir pada suatu waktu yang telah ditetapkan kiaman dalam keadaan mereka berdiri. Nam arba'ina sanatan selama 40 tahun. Mereka berdiri Naam menunggu hisab dari Allah Subhanahu wa taala sampai 40 tahun. Naam. Syakhisatan absarum yanzuruna faslal qada. Nah, pandangan mereka menunggu. Nah, ditetapkannya, Nah, perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. 40 tahun lamanya dalam kondisi matahari ditekatkan satu mil. Nah, Bisa saja satu mil dengan makna mil ya enam ukuran jarak atau mil yang biasa dipakai celak itu, tempat celak itu, itu satu mil. Enam. Toyib dekatnya matahari tersebut antara matahari dengan makhluk itu satu mil. Enam. Toyib disebutkan oleh asyam Muhammad bin Shalih Utsaimin di dalam sarah enam Akidah Al-Wasitiyah enam di saat itu enam Allah memberikan ya kekuatan pada makhluk-makhluk dan tidak sama keadaannya tak kalah di dunia. Mungkin di dunia, enam manusia suruh berdiri di bawah matahari tanpa adanya atap, enam tanpa adanya teduhan, ya tidak usah 40 tahun, mungkin 5, 5 hari ataupun 10 hari. Nah, mereka akan ya tidak kuat dan bisa binasa. Namun di yaumul hisab atau mokil al kiamah mereka menunggu 40 tahun. Maka disebutkan di dalam hadis bahwa enam dalam masa menunggu tersebut enam sampai ya keringat-keringat mereka mengalir dikarenakan merasakan kepanasan Nah, ada yang ya keringat mereka keluar satu petis Nah, ada sampai enam sepinggang sampai ke leher bahkan yang menenggelamkan enam makhluk tersebut. Ya, dilihat dari kadar dosa-dosa dan amalan-amalan mereka yang dilakukan di dunia. Enam. Namun dari keadaan tersebut, enam ada beberapa enam jenis manusia atau makhluk yang diberikan enam naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Enam. Baik. Yaitu di antara enam yang dalil yang masyhur, yang terkenal. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan yang Naam akan dinaungi Allah yang tidak ada naungan pada hari itu melainkan naungan Allah. Taib. Seperti imam yang adil. Naam. Orang yang naam remaja, pemuda yang tumbuh kembangnya di dalam naam ketaatan kepada Allah. Orang dua orang yang bersahabat naam karena Allah. Bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Naam. Dan orang yang diajak oleh wanita Naam untuk berzina dan dia menolak ini dengan mengatakan ini akhafullah. Aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga seorang yang nam mensodakohkan yang dia sembunyikan sodakoh tersebut. Nam sehingga diibaratkan nam tangan kanannya nam mensodakohkan sesuatu yang tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disodakohkan. Dan juga nam golongan yang lain yang di, akan dinaungi oleh Allah di saat itu adalah orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan persendirian, nam kemudian meneteskan air mata. Kemudian ini merupakan nam orang-orang yang akan diberikan naungan nam pada hari kiamat tersebut di mawqif al-Qiyamah. Mereka menunggu 40 hari 40 tahun Afan, 40 tahun kemudian mereka enam akan diberikan syafaat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan syafaat ini merupakan syafaatul maukif ya syafaat enam maukif yang makhluk meminta syafaat kepada para nabi mereka menyerahkan enam tidak sanggup memberikan syafaat tersebut enam ya dari nabi-nabi yang diminta Nam Nabi tersebut ya ya mereka tidak sanggup dan memberikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nam ini syafaat yang merupakan khasais an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya syafaat yang merupakan kekhususan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan ucapan beliau wa yuhasibuhumullahu tabaraka wa ta'ala wa tansibul mawazin wa tanshurud dawawinu wa tatayaru suhuful a'mali ilal aimani wasyama'il dan Allah naam menghisap mereka yaitu setelah naam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naam memberikan syafaat naam Allah memberikan ya menetapkan hisab mereka. Enam, watan sibul mawazin dan ditegakkan timbangan-timbangan. Watan surut dawamin dan enam tersebarlah catatan-catatan. Enam, watatoya rusuhul amal dan nampaklah ya diperlihatkan enam catatan-catatan dari amalan-amalan yang dilakukan oleh enam manusia hamba-hamba ila aiman ada yang dinampakkan dari sebelah kanan, ada yang dinampakkan dari sebelah kiri. Nah, disebutkan ya, jika dinampakkan di sebelah kanan diberikan suf al akmal tersebut di sebelah kanan ya, di dalam surat pengertiannya fa amma man utiya kitabahu biyamini. Adapun ya seseorang yang diberikan kitabnya, yaitu catatan amalannya, suhuful a'mal. Naam, di sebelah kanan, fasaufa yuhasab hisabai yasira. Maka dia akan dihisap dengan hisapan yang yasir, yang naam mudah. Naam, nanti akan disebutkan hadis Aisyah radhiyallahu anha apa yang dimaksud dengan hisab yang mudah. Naam, Wayan kalibu ila ahlihi masrura. Dan dia akan kembali kepada keluarganya masrura dalam keadaan senang. Wa amma man utiya kitabahu wara'a Adapun orang yang diberikan catatan amalan-amalan yang dia lakukan di dunia. Nam wara di belakangnya. Nam fasaufa yad'u subura. Maka dia akan berteriak celakalah aku. Naam. Naam. Dia naam merasakan azab yang akan dia dapatkan. Wa yasla sa'ira dan akan dimasukkan ke dalam naam neraka. Kita baca asyar, ucapan Asyarih rahimahullah ta'ala Al-Ba'thu wal-Hashru Al-Ba'thu lugatan al-irsalu wa nasru. Al-ba'tsu maknanya al-irsal, yaitu tak kalah seorang mengucapkan ba'atsuhu ila Misra. Ya, berarti maknanya ya, aku mengutus ke Mesir. Enam, yaitu maknanya enam arsal tuh. Maknanya al-ba'tsu yaitu enam diutus wa nasru maknanya nasyartu ataupun ba'astu al-jaisa. Aku menyebarkan ya para pasukan. Nah, maknanya nasyartuhu. Toyib. Ini makna al-irsal wa itu hampir berdekatan. Ini secara bahasa. Adapun wasyar'an secara syariat ihyaul amwat yaumal qiyamah dihidupkan makhluk-makhluk tersebut pada hari kiamat. Yang dahulu telah mati, naam maka naam akan dihidupkan kembali. Ini Makna secara syariat itu al-ba'tsu. Wal hasru lughatan dan hasyar secara bahasa adalah al-jam'u. Naam. Makna secara bahasa al-jam'u yaitu dikumpulkan. Naam. Wa syar'an jam'ul khalaiki yaumal qiyamati lihisabihim wal qada'i bainahum. Makna al-hasr secara syariat adalah dikumpulkan para makhluk pada hari kiamat untuk dihisapnya mereka dan diadili mereka. Naam. Ini makna naam al-hasr secara syariat. Wal ba'tsu wal hasru haqqun sabitun bil kitab wa sunnah wa ijma'il muslimin. Adapun al-ba'ts wal hasr, naam Kepak dikumpulkannya makhluk dan ataupun dibangkitkannya para makhluk dan dikumpulkan para makhluk itu merupakan perkara yang benar tertetapkan di dalam Al-Qur'an dan di As-Sunnah dan ijma al-muslimin. Naam, kesepakatan naam al-muslimin itu para sahabat dan ulama-ulama yang datang berikutnya. Naam, tidak ada khilaf di dalamnya. Naam. Qala Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Kul bala wa rabbi la tub'atsunna." Katakanlah, tentu wa, wa rabbi wahai Rabbku la tub'atsunna. Sungguh, naam engkau akan dibangkitkan. Ini menunjukkan dalil bahwasanya manusia akan dibangkitkan. Wa ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman, "Kul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Naam. Allah taala berfirman, katakanlah sungguhnya orang-orang naam dari para makhluk yang pertama dan yang terakhir lamajmu'una. Naam. Ini menunjukkan dalil akan adanya al-hasr. Naam dikumpulkan, mereka akan dikumpulkan pada sewaktu-waktu yang telah ditetapkan. Dan dalil pula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Asy-Syarih rahimahullah, wa qala an nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nas yaumal qiyamati ala ardin baydha'a afra'a ka kursatin naqi laisa fiha ilmun li ahadin. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat di medan yang putih ya, yang enam tanah yang berwarna putih Naam. Baydoa ya yang berwarna putih. Naam. afro di mana lapang? Tanah lapang yang berwarna putih. Naam. tanah tersebut. Sakur satin naki seperti naam piringan untuk tempat roti. Naam ya kalau piringan ya saya ada piringan ya yang lebar untuk tempat roti ya itu Ya, dipermisalkan seperti itu. Tapi ini luas. Enam. Taib. Laisa fiha ilmun li ahad. Tidak ada enam seorang pun yang mengetahui akan hal itu. Enam perkara tersebut. Taib, hadis ini dikeluarkan oleh Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian ucapan beliau wa ajma'al muslimun ala subutil hasri yaumal qiyamah dan kaum muslimin telah bersepakat akan ditetapkannya al-hasyr, yaitu dikumpulkannya para makhluk pada hari kiamat. 6. Wa yuhsyarun nasu hufatan dan manusia nam dikumpulkan di saat itu nam di mauqiful kiamah nam hufatan dalam keadaan mereka Naam ala alaihim tidak bersandal. 6 tidak bersandar. Lani ala alim Tidak ada ya memakai sandal. Nah, bagaimana dirasakan rasa panasnya di saat itu? Matahari didekatkan satu mil. Nah, dengan makhluk. Tidak memakai sandal. Nah. Uratan la kiswata alaihim. Ya. Uratan dalam keadaan tidak berpakaian. Nah. Matahari didekatkan dalam keadaan manusia Nah, di saat itu makhluk tidak berpakaian. Nah, antum bisa ibaratkan. Nah, di saat kita berada di dunia. Keadaan di Nah di yomul ataupun nokif al kiamah Ya, asyaddu. Lebih besar keadaannya. Nah. Hurlan la kita fihim. Dalam keadaan mereka tidak bersunat. Nah, kita fihim. Hurlan dalam keadaan mereka tidak bersunat liqauli ta'ala sebagaimana firman Allah taala kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Naam. Sebagaimana kami memulai penciptaan yang pertama nu'iduh. Naam, kami ya memulai kembali penciptaan tersebut. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Naam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innakum tuhsyaruna Ufatan uratan gurlan. Sungguhnya kalian akan dikumpulkan dalam keadaan ya tidak bersandal. Uratan, tidak berpakaian atau telanjang. Nam gurlan dan dalam keadaan tidak bersunat. Kemudian pertanyaan ya di saat itu ya Rasulullah menyampaikan dalam kondisi manusia dikumpulkan pada hari kiamat. nam kemudian nam Aisyah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, ar-rijalu wa nisa'u jami'an yang ba'dum ila ba'din. Wahai Rasulullah, Naam, laki-laki dan wanita berkumpul jadi satu dalam keadaan mereka telanjang. Dalam keadaan mereka telanjang. Naam. Ya. Sebagian mereka bisa melihat sebagian yang lain. Ini Aisyah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah berarti laki-laki dan wanita saling melihat. Nah, nah maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ar-rijalu wan Berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Aisyah, wahai Aisyah, nam al amru, nam ahammu, nam perkara di saat itu itu sangatlah genting. nah, Ya. Ayan mura dum ila ba'din. Ya. Sangat genting keadaan sehingga sebagian mereka dan sebagian yang lain tidak sempat untuk berpikir. nah, Perkara tersebut. nah, Ya, telanjangnya mereka. nah, Tidak sampai berpikir. nah, Keadaannya lebih genting. nah, Dibandingkan. nah melihat hal tersebut. Sehingga, enam, tidak ada hasrat laki-laki terhadap wanita. Wanita juga sebaliknya. Ya, mereka memiliki nafsi, nafsi, nafsi. Ya, diriku, diriku, diriku. Ya, mereka mengurusi dirinya masing-masing. Enam, karena matahari didekatkan satu mil. Enam, ini keadaan kengerian. Ya, di saat enam seseorang ataupun para makhluk itu dibangkitkan Nam dan dikumpulkan di mauqiful kiamah. Suma kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah taala kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Ya sebagaimana kami memulai enam awal penciptaan maka kami mengulai kembali Wa dan alaina pasti janji kami itu enam akan kami lakukan. Wa dan alaina. Wa, al, wa awwalu man yuksa Ibrahim. Dan yang pertama yang akan dikenakan pakaian enam adalah Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Enam sebagaimana yang dikeluarkan oleh al Bukhari dan Imam Muslim. Dan juga dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Abu dan Abi Hibban An Ibn Hibban Tayyib yang dihasankan oleh Al Albani rahimahullah di dalam At-Targhib wa Targhib 6 al mayyitu yub'atsu 6 thiyabuhu allati yamutu fiha 6 thiyabuhu allati yamutu fiha mayit 6 kelak akan dipangkitkan dalam kondisi pakaian yang dahulu dia mati. enam ya, yang dahulu ya, di saat dia meninggal. enam pakaiannya seperti itu. enam maka disebutkan bahwasanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu tak kala ibunya meninggal, enam meminta ya kafannya ya yang baru. Naam supaya dibangkitkan dalam keadaan enam pakaian seperti itu. Ya, sebagaimana di dalam kitab Fathul Bari Syarah Naam Sahih Al-Bukhari. Ini ya bahwasanya jenis pakaiannya yang akan dikenakan. Barakallahu fikum. Wa fi hadithi Abdullah bin Unais al-Marfu dan di dalam hadis ya Abdullah bin Unais al-Marfu alladhi rawahu Ahmad yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati uratan, ghurlan, buhman. Qulna wa ma buhman? Qala laisa ma'hum syai'un al-hadis. Naam. Bahwa manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan uratan, dalam keadaan telanjang, naam ghurlan, dalam keadaan tidak bersunat Nam buhman. Dalam keadaan buhman. Maka para sahabat berkata, Wama buhman. Nam. Apa itu buhman maknanya? Maka beliau menjawab, Laisa mahum syai. Tidak ada padanya sesuatu apapun. Dari Pak Nam hiasan-hiasan yang dulu mereka banggakan di dunia. Ini makna buhman. Baik, kita cukupkan Naam, kajian kita insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, yaitu tentang Al-Hisab. Tentang, naam, makhluk tersebut dihisab oleh Allah. Naam, apakah naam hisab mereka dengan hisab yang yasir, yang mudah. Bagaimana hisab yang mudah, naam, dan hisab yang naam, yang bisa mengakibatkan seseorang ya mendapatkan ampunan dari Allah dan hisab yang mengakibatkan seseorang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala.